Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaihi syarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan mengenai bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan bid'ah hasanah tunjukkan dalilnya dan argumen serta buktinya bukan sekedar ucapan dan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Bid'ah itu semuanya apa? Sesat, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu berada di neraka. Yang di neraka itu bukan hanya kesesatannya saja, orang dan pelakunya sama saja karena kesesatan tidak muncul kecuali ada pelakunya. Benar enggak? Kesesatan tidak akan terwujudkan kecuali ada pelakunya. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya yang masuk. Bukan seperti orang-orang ahlul bid'ah dalal, seperti orang-orang hizbiyun, orang-orang partai atau yang semisalnya mereka mengatakan, itu kan yang masuk ke neraka kan kesesatannya. Mana dalilnya? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Mana pelakunya enggak disebutkan? Kita katakan kesesatan enggak muncul kecuali ada pelakunya. Dua-duanya masuk, hati-hati. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala naqul, itu ya. Naam, amma ma sammahu minal bid'ah al-hisan Adapun yang mereka namakan dengan bid'ah-bid'ah yang bagus yang indah, ilmu madaris seperti membangun sekolahan-sekolahan, warubut atau membangun semacam cabang-cabang pelajaran nah seperti seperti barakallahu dalam internet itu ya. Eh, barakallahu fikum semacam link-link, paham ya? Naam, wa ta'lifil kutub atau mengarang kitab-kitab itu kan bid'ah katanya. Tapi bid'ah yang bagus, orangnya enggak paham berarti. Paham ya? Membangun sekolahan-sekolahan, eh, membangun cabang-cabang belajar mengarang kitab-kitab katanya bid'ah yang yang hasan katanya bid'ah yang bagus. Orangnya nggak paham berarti. Paham ya? Orangnya tidak paham mengenai makna bid'ah. Nah, karena bid'ah sudah kita jelaskan, kullu ma uhditsa fid-din mimma laysa minhu. Nah, barakallahu fikum wa laysa lahu dalilun minal Qur'an wala minas sunnah. Semua perkara yang baru dalam agama yang bukan masuk bagian agama, perkara yang baru yang diadakan yang bukan bagian dari agama kemudian tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Seperti kita apa? Memperingati Maulid Nabi bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah, eh, hari ulang tahun sama saja. Nah enggak perlu di eh, enggak perlu diulang ini lagi. Oh, sudah besar kok ngapain ulang tahun terus? Paham ya? Rasulullah itu ya nabi kita. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah dinukilkan mereka ulang tahun? Enggak pernah. Paham ya? Nah, nanti setiap apa setiap tahun ada ulang tahun. Eh, bikin roti besar, ya enggak? Kemudian bikin makanan-makanan, minuman-minuman. Apa ini? Acara ulang tahun. Siapa yang nyuruh? Syariatnya mana? Hati-hati. Nah, barakallahu fikum hati-hati. Kalau diniatkan dengannya adalah ibadah, bisa masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Fanaqul kita katakan hadi laisat bid'an. Ini bukan perkara bid'ah membangun sekolahan, ma'had, pondok pesantren. Ini bukan bid'ah, bal hiya mimma hasad din Bahkan itu termasuk apa yang agama memberikan dorongan terhadapnya. Paham ya? Tapi ingat, membangun tanpa takaluf, tanpa membebankan diri. Yang mampu bangun yang bangun, yang enggak mampu yang enggak usah minta-minta. Paham ya? Bangun itu enggak perlu minta-minta. Kalau enggak mampu, kalau enggak mampu yang enggak usah minta-minta, enggak usah bangun. Paham ya? Bangun pondok, bangun masjid itu apakah ada perintahnya? Ada perintah dari Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Cuma dorongan dan anjuran bagi yang mampu. Yang enggak mampu bagaimana? Yang enggak mampu enggak usah minta-minta enggak usah takaluf membebankan diri, paham ya? Akhirnya minta-minta eh, untuk membebaskan tanah, membebaskan lahan, dengan proposal, dengan yayasan nggak perlu. Paham ya? Yayasan itu dibangun untuk apa sebenarnya? Yayasan dibangun untuk apa? Untuk mengayomi dakwah. Siapa mengayomi dakwah? Yang mengayomi dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yayasan dibangun untuk minta-minta proposal. Coba sekarang kalau misalnya pondok ini nggak ada yayasan, keliling ke sana kemarin bawa kertas, siapa yang ngasih uang nggak ada. Tapi kalau nama tetap yayasan, ustadz, bendahara, sekretaris dapat uang cepat. Tapi apa kita mau nyari uang? Bukan, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu yayasan-yayasan enggak perlu. Paham ya? Naam terutama dalam masalah dakwah. Jadi jangan sampai keliru ya. Barakallahu fikum. Adapun yayasan-yayasan yang dibikin di Saudi Arabia, di Yaman itu yayasan PT, perusahaan. Paham ya? Seperti perusahaan percetakan kitab yayasan, muasasah. Nah, tapi kalau di atas namakan dengan dakwah enggak benar. Paham ya? Dakwah itu upayakan dilindungi dari perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang na barakallahu fikum merendahkan Antum kalau suka minta-minta, sering minta-minta, rendah enggak itu? Rendah. Kalau bisa beri jangan minta. Kalau belum bisa beri ya diam. Paham ya? Tapi kalau minta-minta jangan. Paham ya? Nah, hindari barakallahu fikum apalagi minta-minta untuk nama dakwah, untuk bebaskan tanah, bebaskan lahan. Nah, barakallahu fikum mau pendaftaran uang gedung sekian-sekian, gedung udah dibangun kok minta uang terus. Paham ya? Kalau enggak mampu bagaimana semampunya? Eh, masa ta'atun Bertakwalah kepada Allah taala semampu kalian. Jangan membebankan perkara-perkara yang tidak dibebankan oleh syariat kepada kita. Wahya wasailu ila umuri masyru'ah yang mana pembangunan masjid, pembangunan pondok termasuk sarana-sarana yang disyariatkan. Faqad hasa ala ihsan dan sungguh telah ada dorongan untuk apa berbuat baik. Tapi apakah ada dorongan minta-minta enggak ada. Berbuat baik inisiatif masing-masing. Mau membantu ta'awun inisiatif masing-masing. Enggak perlu kita minta-minta pakai proposal penggalangan dana, kota amal nggak perlu. Barakallahu fikum inisiatif masing-masing. kemudian kata beliau, wal amal saleh dan juga dorongan untuk beramal-amalan saleh, perhatikan, wa fi'lil khair dan juga berbaik, berbuat kebaikan, semua dorongan anjuran semuanya. Nah, semuanya anjuran dan arahan. Wa hadhi kulluha min wasailil khair. Ini semuanya termasuk apa? Perantara-perantara yang mengarah kepada kebaikan. Tapi ingat-ingat baik-baik ya, inisiatif itu perlu ditumbuhkan. Bukan apa? Bukan menunggu orang minta. Paham ya? Bukan menunggu orang minta. Nah, karena kalau menunggu orang minta berarti dia terdorong ngasih itu karena diminta. Bukan karena keikhlasan dia sendiri gitu loh ya. Hati-hati. Wa hiya mu'inatun ala fil khair. Yang mana itu semua tadi seperti masjid-masjid, ma'had-ma'had Ahlus Sunnah terutama ada bangunan-bangunan yang justru menolong nah membantu untuk berbuat kebaikan. Fahiya laisat bid'an itu bukan bid'ah. Wa qad dan sungguh agama telah membawa penjelasan tersebut Naam wa hasa 'alaihi rasul dan juga Rasulullah SAW telah memberikan dorongan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan sekali-kali ayat ini dipakai untuk pendalilan minta-minta. Nah, itu buktinya tahun Ustaz, ta'awun lain dengan minta-minta. Paham ya? Ta'awun kembali kepada inisiatif per individu tadi itu. Nah, disadarkan, didakwahkan, inisiatif bangkit, bangun, paham ya? Silakan tafadhol. Tapi kalau minta-minta proposal selembaran kemudian terus ta'awun gitu, itu mengelabui hati-hati barakallahu fikum. Nah, terdorong eh, kemudian terbuka bukan karena inisiatif diri diri diri, diri masing-masing, tapi karena apa? Karena orang yang minta tadi. Hati-hati. Jangan sampai kita justru memberi memberikan nafkah, memberikan sodakah, memberikan infak itu gara-gara diminta. Kalau nggak diminta nggak beri. Inisiatif masing-masing barakallahu fikum. Naam. Karena kalau menunggu orang minta itu berarti apa? Dia memberi karena diminta. Akhirnya keikhlasannya berkurang. Allah musta'an. Kita lihat di sini yang terakhir, wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam dan pun sabda Rasulullah saw. alaihi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah di dalam agama Islam, sunnah yang baik, maksudnya mengajarkan ajaran yang baik dalam agama Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang apa? Wa ajru man amilah biha orang yang mengamalkannya. Jadi antum barakallahu fikum memerintahkan suatu perkara yang baik, itu dapat pahala. Nah, orang yang antum perintahkan itu ternyata berbuat baik, dapat pahala juga kita dari pahala orang yang ngamalkan tadi itu. Sebaliknya, orang kalau berbuat kejelekan, menyuruh pada perkara yang jelek, diikuti oleh manusia, nah dia dapat dosa ketika dia memerintahkan kejelekan dan mendapat plus dosanya orang-orang yang melakukan kejelekan. Oleh karena itu orang-orang yang dulunya preman, yang dulunya pembegal, perampok, punya pasukan, dan kemudian tobat, yang tobat yang benar, dia cukup apa berlepas diri. Nah, bertobat kepada Allah Taala, membenahi dirinya, berlepas diri dengan orang-orang yang ngikuti tadi itu. Aku pokoknya berlepas diri, kalian mau ikut berlepas diri tobat silahkan, enggak ikut kami sudah enggak apa? enggak enggak eh, tanggung jawab lagi terhadap kesalahan kalian. Sudah selesai. Paham ya? Nah, adapun kalau dia nah barakallahu fikum belum bertaubat dan diikuti kejelekan-kejelekan oleh orang-orang yang dia nam suruh tadi itu, akhirnya dia dapat dosanya double. Dosa dia menyuruh kepada kejelekan dan dosa orang-orang yang nah barakallahu fikum mengamalkan kejelekan-kejelekan sebabnya karena dia tadi. Naam. Ikhwani fi din azan wasakumullah, fal maqsud bihi yang diinginkan di sini adalah ahya sunnatan qad umitat, menghidupkan sunnah yang telah mati dan terpendam. Fatabi'ahun nas, akhirnya manusia pada mengikuti fi dzalik di dalam ajaran sunnah tersebut. Falahu ajruha wa ajru man iktada bihi fa amila biha. Akhirnya dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia dan mengamalkannya. Fahadi laysat bid'atan hasanatan wa innama hiya sunnatun hasanatun. Ini bukan bid'ah yang hasanah tapi sunnah yang baik. Jadi bid'ah itu enggak ada yang hasanah. Semua bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Bukan bid'ah secara bahasa tapi bid'ah secara istilah. Karena bid'ah secara bahasa tidak dibahas di dalam pembahasan mengenai na'am barakallahu fikum orang-orang yang masuk neraka sebabnya karena bid'ah. Paham ya? Bid'ah disebut, disebutkan situ ada bid'ah yang apa? Secara istilah bukan secara bahasa. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin